istiqomah maka bahasa sederhananya bahasa gampang itu kita bicarakan dalam bahasa Indonesia istilahnya confident atau dalam bahasa Inggrisnya sustainable keberlanjutan nah tapi mungkin ada baiknya kalau kemudian kita coba cari pemaknaannya dari sumber-sumber syar'i lain. Yang anda coba pakai rujukan dari Ibn Qayyim al ya, dalam kitab Madani Salikin. Kemudian dari tafsir Ibn Katsir dan dari beberapa yang lain. Ya. Sedikit uh, tentang Madarij Salikin ditulis oleh Qayyim sebagai sebuah tulisan pada umumnya tapi motif yang lainnya juga adalah sebagai sebuah dalam tanda kutip kritik eh, atas buku karangan eh, Abu Ismail Harawi yang judulnya Manazil Zahirin Buku itu banyak bicara tentang tarekat ilallah, jalan-jalan menuju Allah. Namun kemudian banyak muatan-muatannya yang jika dipahami dengan makna-makna tertentu dengan makna-makna golongan-golongan tertentu maka kemudian dia menjadi bermasalah makanya kemudian Nukai mencoba menulis buku ini sebagai sebuah upaya untuk meluruskan dari kitab sebelumnya itu dengan bahasa yang sangat sangat baik sekali bahasa yang sangat santun eh, bahkan hampir tidak ada kritikan bahasa kritikan di dalam kitab salik ini baik Bismillahirrahmanirrahim kalau di dalam Al-Quran Allah banyak bicara tiga saja yang ingin saya kutip sampai dengan surat Rasulullah Allah katakan billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu alla taqamu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم fiha ma تدعون Kemudian di dalam uh, surah lain, surah Al-Ahqaf hampir sama bunyinya Allah katakan innal ladzina qalu Allah, tsumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu di ayat 13-nya, tapi kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-14-nya Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu يعملون Hafizlah Rasulullah Di dalam Ayat tadi Allah menggambarkan Tentang Bukan bukan karakteristik Tapi Allah menggambarkan tentang Istiqamah Innal ladzina qalu rabbuna Allah wa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dengan segala pemaknaannya. Makna kata Rabb itu. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah dengan e, pernyataan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka kemudian para malaikat itu akan turun Allah takhafu wa la tahzanu dan kemudian seakan-akan berkata kepada mereka la takhafu wa la tahzanu Janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi justru bergembiralah kalian dengan surga bil jannah allati kuntum tu'adun yang sudah Allah sediakan bagi kalian. Nah kemudian Allah jelaskan lagi nahnu auliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Qafila Rasulullah begitu pula di dalam al tadi sesungguhnya orang-orang yang berkata kalau Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, lemastaqamu kemudian dia istiqamah, fala khaufun alaihim wa lahum Bahasanya selalu diiringi dengan kata la khaufun la yahzanun tidak khawatir dan tidak bersedih. Kafilah Allah ketika orang itu mengatakan Rabbnya adalah Allah Kemudian dia istiqamah Sudah bisa dipastikan dia tidak akan pernah merasakan Yang namanya kekhawatiran dan kesedihan Kenapa? Karena Allah yang selalu membuatnya berani Dengan kealkawian Allah dan karena Allah lah yang selalu membuatnya berbahagia dengan segala kebahagiaan rahman dan rahimnya yang Allah berikan kepadanya ketika dia konsisten dengan hal itu maka secara konsisten pun Allah akan jadikan hal itu pada dirinya itu di dalam Al-Quran kemudian Menurut Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau ditanya tentang apa itu istiqomah, beliau katakan, "Janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah." Itulah istiqomah. Istiqomah dia bermakna ketika seseorang berada dalam tauhid yang murni. Itulah istiqomah. Kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ditanya juga tentang istiqomah, beliau mengatakan, bahwa istiqomah itu adalah ketika engkau teguh hati pada perintah dan larangan dan tidak menyimpang seperti jalannya rubah. Tetap masih berada dalam koridor uh, syar'i, eh, koridor tuntunan dan tuntutan. Utsman ketika ditanya tentang apa itu benar beliau mengatakan istiqomah adalah amal yang ikhlas karena Allah. Ali ketika ditanya apa itu istiqomah, begitu juga dengan Ibnu Abbas, beliau mengatakan istiqomah itu berarti melaksanakan kewajiban-kewajiban. Imam Mujahid ketika ditanya apa itu istiqomah, beliau mengatakan teguh hati pada syahadah hingga berjumpa dengan Allah. Itu sebabnya di dalam satu ayat yang selalu dan selalu disampaikan entah itu dalam khutbah Jumat atau dalam taklim yang lain. Ya ayyuhallazina aman taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa Ibnu Taimiyah ketika ditanya apa istiqomah, beliau katakan istiqomah itu adalah teguh hati untuk mencintai dan beribadah pada Allah, tidak menoleh darinya ke kiri dan ke kanan. Di dalam Sahih Muslim dikisahkan bahwa Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah beritahukan padaku satu perkara yang dalam Islam satu perkara dalam Islam yang ringan yang dengan itu sehingga aku tidak lagi bertanya kecuali padamu. Kemudian Rasulullah bertanya menjawab berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Kabilah Rasulullah itu diantara pemaknaan-pemaknaan tentang istiqamah dalam Al-Quran menurut pandangan Rasulullah para ulama ar dan juga pandangan-pandangan para ulama eh, lepas generasi sahabat. Nah, tapi itu singkatnya. Karena kalau berhenti di sana selesai kajian kita. Rasulullah bicara tentang istiqamah Ada satu hadis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini yang di apa eh, Tanbihul Ghafilin, dari Jusalikin ini yang kemudian dikomentari oleh Ibn Qayyim. Hadis yang pertama ada dua, maaf bukan satu. Beliau kata, eh, dikatakan hadis ini disebutkan oleh Abu Hurairah diriwayatkan Rasulullah beliau berkata, Rasulullah bersabda, istiqamahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak bisa membilangnya. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah solat dan tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis kedua, hadis ini juga sudah cukup masyhur, di Riyadhus Shalihin pun ada di dalam bab amal. Di situ dikutip hadis Rasulullah Ikutilah jalan yang lurus dan berbuatlah apa yang mendekatinya. Ketahuilah bahwa sekali-kali salah seorang di antara kalian tidak akan selamat karena amalnya. Mereka bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula aku kecuali jika Allah memelimpahku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis ini disampaikan Rasulullah pada satu ta'lim di rumah Arkam bin Abdul Arkam seperti inilah kurang lebih belum sempat Rasulullah berbicara apa-apa, tiba-tiba beliau mengatakan hadis ini, menyebutkan apa yang dikutip dalam hadis ini. Sehingga saat itu ketika hadis itu belum selesai, para sahabat cukup kaget dan terkejut. Ya. Ketika Rasulullah katakan sekali-kali salah seorang di antara kalian tidak akan selamat karena amalnya. Kemudian para sahabat tanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Kemudian beliau katakan, ya termasuk aku Dan pada saat itu semakin terkejut sahabat Sampai kemudian akhirnya harus dilanjutkan Kecuali ketika Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua Nah, Alhamdulillah Rasulullah Ibn Qayyim di dalam Di dalam bahasan tentang hadis ini Beliau mengatakan bahawa Tuntutan istiqamah di dalam jalan yang lurus Walaupun pada kenyataannya terkadang kita tidak pernah bisa untuk selalu berada di jalan yang lurus. Tapi setidaknya kita selalu berupaya mendekati jalan yang lurus itu. Sehingga di mana muaranya dari jalan lurus itu di sana pula muara kita. Dan kemudian beliau juga mengatakan eh, terkait dengan hadis yang kedua, beliau katakan bahwa istiqamah dan upaya mendekati istiqamah itu dia tidak akan pernah bisa menjamin seseorang untuk selamat dari nerakanya Allah. Istiqamah dan upaya mendekati istiqamah dia tidak akan menjamin seseorang untuk selamat dari nerakanya Allah istiqamah dalam amalnya, istiqamah dalam kesalehannya, istiqamah di dalam jalan-jalan yang lurus tadi. Ini adalah satu upaya untuk menegaskan bahwa bukanlah amal kita yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Bukanlah keistiqomahan kita yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Tapi semata-mata kehendak dan rahmat Allah lah yang kemudian akan mengantarkan kita kepadanya. Nah tapi kemudian tidak serta-merta lantas rahmat Allah itu Allah berikan begitu saja kepada siapa saja. Tapi rahmat Allah hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan dari diberikannya rahmat itu. Jadi ini ini upaya pemurnian akidah kita. Sama seperti halnya sakit, ketika kita berobat dengan obat apapun hatta dengan obat yang ada di dalam Quran maupun disunahkan oleh Nabi ya kan? dengan madu dan dengan habatus sauda ya kan? bukanlah obat itu yang menyebabkan sembuhnya kita tapi semata-mata Allah lah yang menyembuhkan kita tapi Allah tidak akan menyembuhkan begitu saja kepada sakit apa saja tanpa kemudian Allah menyediakan perangkatnya sama seperti halnya dengan tadi Ya amal soleh kita banyak dan kita istiqomah di sana, tapi bukan amal soleh dan keistiqomahan itulah yang mengantarkan kita ke dalam surga, tapi semata-mata karena rahmat Allah lah yang mengantarkan kita surga. Tapi rahmat itu datang, rahmat itu dapat, rahmat itu bisa kita peroleh ketika dia dipancing dengan amal soleh dan keistiqomah. Seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ketika menanggapi eh, memaknai hadis Rasulullah SAW tadi. Atau kalau Ibnu Katsir mengatakan disebabkan oleh amal atau istiqomah itulah yang kemudian membuat mereka eh, mendapatkan rahmat Allah tadi. Jadi rahmat Allah itu didapat disebabkan oleh amal dan keistiqomahan yang mereka lakukan. Nah, ikhwatul Ketika kita bicara istiqomah, maka dia punya kandungan banyak makna. Di antaranya ketika bicara istiqomah, maka istiqomah itu berkaitan dengan perkataan, perbuatan, keadaan dan niat. Istiqomah tidak hanya istiqomah dalam niat, sebagaimana halnya istiqomah tidak hanya istiqomah dalam perbuatan amal saja, atau istiqomah dalam sebuah keadaan saja, tapi dia dikawinkan, digabungkan menjadi satu. Niatnya istiqomah, keadaannya istiqomah, dan perbuatannya pun istiqomah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, jadilah orang yang memiliki istiqomah dan janganlah menjadi orang yang mencari kemuliaan. Karena jiwamu bergerak untuk mencari kemuliaan, sementara Rabbmu memintamu untuk istiqomah. Alhamdulillah. Terkadang jika kemudian kita tidak menggabungkan tiga hal tadi di dalam keistiqomahan yang sama, ya betul mungkin kita beramal, ya mungkin kita melakukan kesalehan, tapi bukan tidak mungkin amal dan kesalehan yang kita lakukan semata-mata dalam rangka mencari kemuliaan kita, karena tadi sesungguhnya jiwa kita mencari kemuliaan. Itu sebabnya kenapa kemudian akhirnya antara niat, perbuatan, keadaan dia harus dijadikan satu dalam keistiqomahan yang sama. Sehingga amal soleh yang dilakukan sekalipun babnya dalam rangka keistiqomahan, bukan dalam rangka yang lain. Jadi jangan takjub dulu, jangan seneng dulu, jangan terheran-heran dulu, ya kan? Ketika melihat ada orang yang sangat soleh sekali, gitu, dengan kesalehannya, karena kita tidak pernah tahu di balik amal solehnya itu, di balik keistiqomahannya dalam kesalehannya itu, dalam masjidnya itu, dalam yang lailnya itu, dalam tilawatulnya Qur'annya itu, adakah juga niat keistiqomahan di dalamnya? Adakah pula keadaan diri yang istiqomah di dalamnya? Itu hal lain yang disampaikan oleh Qayyim rahimahullah. Kemudian di dalam eh, kesempatan lain di dalam tempat yang lain beliau juga mengatakan beliau mengutip eh, di antara perkataan penulis kitab Manazil Sairin istiqomah itu merupakan ruh yang karenanya keadaan menjadi hidup dan juga menyuburkan amal manusia secara umum Istiqomah merupakan penyekat antara dua hal yang ada di atas dan yang ada di bawah. Istiqomah merupakan ruh itu yang pertama yang dengan itu dia menyempurnakan dan menjadikan hidup dari amal manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah adalah penyekat antara dua hal, yaitu apa yang ada di atas dan apa yang ada di bawah. Nah, Ikhwatillah beliau menjelaskan yang dimaksud Istiqomah adalah ruh yang dengannya kemudian dia menghidupkan dan menyuburkan amal seseorang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bicara bab tentang istiqomah, maka dia bicara bab tentang ruhani. Dia bicara bab tentang maknawiyah. Ya. Makanya kemudian ketika bicara antara istiqomah dengan sahabat, ya kan, maknanya hampir sama. Ya kan? Tapi yang satu dimensinya adalah dimensi maknawiyah, yang satu adalah dimensinya dimensi ruhiyah, Sementara yang satunya dimensinya adalah dimensi fisikli, eh, Astabat. Teguh, eh, tetap, eh, tidak goyah. Dia terus berada di tempat itu. Itulah sabar. Tapi istiqomah dimensinya lebih maknawi. Yang dengan dimensi itu kemudian dia menyuburkan dan menguatkan amal seorang manusia. Kafilah Ada satu perkataan eh, yang lalu saya kaitkan di dalam pembahasan tentang ruh. Ya kan? eh, ada salah seorang ulama di abad ke-20 beliau mengatakan antum rohul jadi fi jasadil ummah. Ya kan? Kalian adalah ruh baru di dalam tubuh umat ini. Kenapa kemudian beliau katakan antum rohul jadid? Kalian adalah ruh baru di dalam tubuh umat. Dia menjadi ruh di dalam tubuh. Dianya adalah ruh di dalam tubuh, tubuhnya adalah umat. Ketika seseorang itu dikatakan antum rohul jadid, kalian adalah ruh baru. Yang namanya ruh, sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh kita ini ada dua unsurnya. Ada unsur jasad dan ada unsur ruh. Unsur ruh dia minas sama dari langit. Unsur jasad dia dari bumi unsur ruh dia dari atas dengan segala kesempurnaannya sementara unsur jasad dia dari bawah dengan segala kesesatannya ketika dia menjadi ruh ketika Allah jadikan di dalam rahim ibu kita jabang bayi di bawah usia 4 bulan dia masih berbentuk jasad gumpalan darah dan gumpalan daging yang tidak bernyawa karena tidak ada ruh di dalamnya. Yang kemudian masuk usia 4 bulan Allah tiupkan ruh ke dalamnya sehingga kemudian jasad itu menjadi hidup, mulai ada detak jantung, mulai ada aktivitas sampai kemudian dia membesar, membesar usia 9 bulan dan kemudian dia lahir. Pada saat dia lahir pun dia lahir dalam keadaan hidup dengan ruh di dalamnya. Sampai kemudian dia balita, anak-anak, remaja, dewasa dan kemudian kembali mati ruh itu Allah ambil lagi sehingga tubuh fisik tadi kembali mati. Ruh itu terus ada dan hidup. Dari sejak alam ruh, ya kan? Alam rahim, alam jasad, alam kubur sampai kemudian alam mahsyar dan seterusnya yang hidup hanya satu yaitu ruh. Dan ketika dia sampai di alam jasad, dia hidup dan dia menghidupkan. Jadi yang namanya ruh, dia sudah hidup dan kemudian dia menghidupkan. Istiqomah dikatakan oleh Ibnu Qayyim dia adalah ruh dari setiap amal, maka istiqomah dialah yang hidup dan dia menghidupkan setiap amal manusia. Bukan hanya menghidupkan tapi juga menyuburkan dan kemudian memakmurkan amal itu. Seperti itu. Memakmurkan amal itu bukan kemudian amal itu sekedar menjadi amal yang itu-itu saja, tapi kemudian amal itu pun tumbuh dan berkembang dan kemudian amal itu pun menyebar. Memberikan manfaat dan pengaruh-pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu ikhlas Allah. Itu yang pertama ketika beliau katakan bahwa istiqomah merupakan ruh. Kemudian yang kedua beliau katakan istiqomah adalah penyekat antara dua hal yang ada di bawah dan yang ada di atas. Ikhwatillah rahmatullah. Esensi dari istiqomah dia adalah maknawiyah, faktor ruhani. Ya kan? Dan dengan istiqomah itulah kemudian seorang hamba itu menapakkan kakinya di dalam setiap jenjang-jenjang di mana dia hendak menuju kepada Allah. Di dalam perjalanannya dari bumi ini sampai kemudian menuju kepada Allah, dia bermula dari titik yang paling rendah sampai kemudian setahap demi setahap dia akan naik kepada titik yang tertinggi. Ketika dia sudah sampai pada titik yang tinggi, pada saat itulah kemudian bisa, dia bisa mampu dan bisa untuk melihat segala sesuatunya yang lebih jauh. Ketika kita berada di atas ketinggian, maka kita bisa melihat sesuatu yang lebih jauh yang tidak terlihat oleh orang yang ada di bawah ketinggian itu. Orang yang ada di ketinggian dia bisa melihat sesuatu yang sangat jauh, sementara orang yang ada di kerendahan dia tidak mampu melihat sesuatu yang jauh. Dan penyekat antara ketinggian dan kerendahan itu, penyekat antara kemampuan melihat jauh dengan kemampuan yang yang tidak mampu melihat jauh tadi adalah istiqamah. Ketika dia naiki jenjang-jenjang itu sampai batas sekat istiqomah itu, maka pada saat itulah kemudian dia mampu melihat sesuatu yang jauh Dia mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, bukan dalam makna yang difahami. Itu sebabnya kenapa kemudian Ibnu Qayyim meluruskan eh, kitab yang sebelumnya, karena kemudian banyak dimaknai dalam makna yang lain. Melihat yang sesuatu yang jauh di sini adalah dia mampu, ya kan? Melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain secara maknawiyah. Dia bisa memahami sesuatu yang tidak difahami oleh orang lain. Dia lebih bijaksana. Dia lebih bisa apa? Dia punya hikmah. Bisa mengambil pelajaran dalam setiap permasalahan yang tidak pernah bisa difahami oleh orang lain. Itu yang dimaksud. Bukan dalam arti kemudian dia bisa melakukan penerawangan, dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat atau sekarang yang lagi ramai adalah tentang aktivasi otak tengah sehingga kemudian dia bisa melihat sesuatu yang dibalik kan begitu kan ya, tentang eh, tahu ya eh, yang lagi ramai itu aktivasi otak tengah pernah dengar eh, ini ini diem aja yang yang kurang sehat saya loh <laughs> Yang umumnya testimoni tentang aktivasi otak tengah adalah satu dia bisa eh, belajar, dia bisa membaca tanpa melihat, dia bisa melihat sebuah benda di balik tembok, dia bisa naik sepeda, mengendarai apapun tanpa dengan penutup penutup mata. Ya, seperti itu. Tidak tidak dalam maksud-maksud seperti itu yang dimaksud oleh Ibn Qayyim dalam pemaknaan istiqomah ini. Nah, ikhwatillah sebagai penutup masih banyak sebenarnya, tapi ada satu hal yang eh, sebagai akhir atau penutup dari bahasan ini terserah nanti mau ada tanya jawab atau tidak. Allah kata eh, di Okay, tempel. Di dalam surat Hud ayat 112, di dalam tafsir Mukasir surat Hud lagi hafal lagi ayat 112. Abu ha? ya. Ha? Yeah. fastaqim kama umirta wa man taba ma'a tawala tadzaw illa ya. innahu bima ta'maluna basir Allah katakan dalam ayat itu maka tetaplah engkau di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu ila akhir ayat. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ tegaskan bahwa yang namanya istiqomah atau keteguhan eh, istiqomah itu adalah penolong terbesar dalam meraih kemenangan. Jadi ini misal, saya guru PIP di Sekarang lagi masa-masanya SMPTN. Ya. Umumnya ketika orang punya hajat, apalagi apalagi itu hajatnya adalah hajat besar, kemudian dia mencoba meningkatkan eh, load atau kapasitas ubudiahnya bahkan tidak jarang yang kemudian menazarkan berbagai macam hal ya, seperti itu. Tapi satu hal yang selalu saya ingatkan kepada mereka dan mungkin juga kepada kita semua, kepada antum karena bukan hanya mereka yang punya hajat, antum juga punya hajat, kita semua punya hajat. Satu hal yang selalu Anda ingatkan adalah bahwa dalam rangka hajat apapun ketika kita meniatkan sesuatu, maka niatkanlah dalam batasan-batasan wilayah kemampuan kita dengan ukuran-ukuran yang terukur karena jika kemudian kita niatkan dalam ukuran-ukuran yang tidak terukur, atau apalah lagi jika dengan sengaja nih mau SMPTN maka saya akan perbanyak nanti setelah SMPTN kembali kepada kondisi semula maka dia tidak masuk dalam kategori istiqomah dan ketika tidak masuk dalam kategori istiqomah maka dia tidak akan menjadi penolong dalam mencapai keberhasilan ataupun kemenangan Allah pun tahu kalau kita berniat menipunya seperti itu Bismillah. ah ini mau ini nih ya kan ada hajat mudah-mudahan Allah berikan maka kuatkan sampai kemudian akhirnya setelah dapat dengan sengaja ya memang niatnya untuk itu maka kita dapat ya selesai kata Allah enak aja emangnya gue bisa dibohongin dua tahun lo maunya begini kan seperti itu. begitu pula ketika dalam bernazar walaupun nazar ini dalam beberapa uh, ulama mengatakan tidak terlalu sahih hadis yang berkaitan tentang nazar ini gitu. Intinya janganlah terlalu mudah untuk bernazar. Ketika mau bernazar pun nazarkanlah kepada hal-hal yang baik dan tadi terukur. Oh kalau tercapai aneh bisa lulus dengan IPK 4,0 4,0 nya aja sudah nggak mungkin kan begitu Ane akan puasa sebulan penuh Tambah nggak mungkin lagi Puasa Ramadan sebulan penuh aja bolong satu kan? sakit lah yang lain Oh puasa puasa puasa Ramadannya penuh kok Iya penuh Tapi puasa sunnahnya Senin Kamis aja jarang-jarang Kata Allah gimana mau sebulan penuh tidak mungkin. Terlalu berat. Kata Allah daripada nanti akhirnya jadi beban buatmu, lebih baik tidak nah. nah tapi juga bagian dari istiqomah ketika kita tidak meniatkan dengan harga yang murah. Ya Allah, kalau aku dapat IPK 4,0 di semester ini, aku akan puasa satu hari ya Allah. Kata Allah murah bener. Mendingan dia no. seminggu Kan bicara dengan Allah kita bicara transaksi, tijarah, ya kan? Jual beli. Ya kan? Allah kasih sesuatu, jual sesuatu, kita belinya dengan harga berapa? Kalau harga kita berlebihan, Allah mungkin nggak percaya. Tapi kalau harga kita terlalu murah juga Allah hanya akan tertawa. Seperti itu. Kemudian dikatakan juga oleh Ibnu istiqomah pada sesuatu yang tidak Eh, istiqomah itu pada sesuatu yang diperintahkan, bukan pada yang tidak diperintahkan. Ketika istiqomah pada sesuatu yang tidak diperintahkan, bukan istiqomah namanya. Ya, seperti itu. Itu sebabnya kenapa kemudian Allah katakan fastaqim kama Istiqomahlah kalian sebagaimana diperintahkan. Jadi istiqomahlah kepada tuntutan Allah dan Rasulnya. Jangan istiqomah pada yang lain. Nah, ikhtilal Rasulullah di akhir di akhir lagi tadi sudah akhir. Ketika kita bicara istiqomah, Ibn Qayyim menutup di dalam kitabnya tentang istiqomah ini dengan kalimat bahwa istiqomah itu madal hayat di mana kita memulainya dan kemudian kita menutupnya pada saat Allah tutup usia kita. Itulah istiqomah. Tidak istiqomah pada satu rentang masa tertentu, kemudian selesai pada rentang masa berikutnya. Seperti itu. Nah, terkait dengan e, penutup ini dalam Al-Quran juga dikatakan Ini juga sekaligus menjadi renungan Saya sering sampaikan di dalam majelis-majelis e, tertentu Tapi nggak apa-apa lah sebagai pengingat dan penguat Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 23 Apa bunyinya? Rasid eh, di sini banyak hafiz-hafiz Quran kan? Jangan sampai lupa Rasul. Kata Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, saya menghafal Quran, lupa itu berdosa. Tapi jangan kemudian kemudian kok hafal kalau gitu daripada Allah katakan, gimana bunyinya? Nah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi Wa minhum man qada nahba wa minhum may yantazir wa man badalu tabdila. Ini khusus bahasan istiqomah buat antum semua. Tidak dalam konteks umum tapi konteks khusus sebagai seorang aktivis dakwah. Allah katakan minal mu'minina rijalun. Di antara orang-orang beriman itu kata Allah rijalun, ada rijal, ada kader, ada eh, dalam dalam satu pendekatan tafsir rijal. Kata rijalun di dalam bahasa Quran dia tidak diidentikan dengan mu'anas atau muzakkar. Dalam setiap kata rijal, rijalun di dalam Al-Quran tidak dikontekskan dengan kata mu dengan mu'anas ataupun muzakkar. Rijalun bermakna adalah orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang yang mampu melakukan sesuatu yang tidak dimiliki, tidak mampu dilakukan oleh orang pada umumnya. Itulah makna rijal. Itu sebabnya kenapa Allah katakan minal mukminin di antara orang beriman itu rijalun ada rijal-rijal. Berarti tidak semua orang beriman. Ya, seperti itu. Allah katakan minal mukminin rijalun di antara orang beriman itu ada rijal-rijal dan sehingga ketika tidak dikontekskan pada muannas dan mu'zakar maka kata rijal itu dia bermakna baik mukmin perempuan ataupun mukmin laki-laki. Ya. Ini memang akhirnya eh, itu sebabnya kenapa e, bicara Quran nggak bisa serampangan gitu kan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Islam liberal kan begitu dengan semangatnya mereka datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mengendor supaya tidak dihapusnya undang-undang tentang penistaan agama sehingga ada kewenangan dan hak bagi siapapun untuk menafsirkan Quran walaupun tanpa rujukan eh, seperti itu dan banyak orang-orang yang melakukan hal itu dengan seenaknya dan serampangan, walaupun dia tidak memahami ya kan, ilmu Quran, ulumul Quran, atau yang paling awal bahasa Arabnya kan gitu, seperti itu. Nah, sehingga ketika disebutkan kata-kata yang umum tadi, jangan lagi diprotes. Dulu pernah ada seorang akhwat disebut kata dia lagi bahas apa gitu kan terus disebut kata ikhwanul muslimin wah wow, ustaz berarti ikhwanul muslimin nggak ada akhwatnya dong karena kan muslimin nggak bukan ikhwanul muslimat gitu. <laughs> seperti itu sehingga akhirnya harus disebut tiap bahasan muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat gitu ya padahal nggak perlu nah kafilah rahmatullah Allah katakan minal mukminin rijalun di antara orang-orang beriman itu terdapat rijal-rijal sadaku yang benar. Apa yang benar dari rijal itu? Ma'ahadullah alaih. Janji-janjinya kepada Allah. Yang benar itu adalah janji-janjinya kepada Allah. Kenapa janjinya itu benar? Faminhum man nahbah. Di antara mereka ada orang-orang yang telah mendahului atau telah wafat Wa minhum may yantazir, tapi ada juga yang masih menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdila dan dia tidak pernah merubah janji-janjinya itu kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan rijal-rijal ini adalah orang-orang yang mampu menjaga janji-janjinya kepada Allah dan dia menjaga mampu menjaga janji itu hingga kemudian Allah panggil dia. Dia menunggu-menunggu sampai kemudian Allah selesaikan masa dia. Tapi menunggu-menunggu ini tidak bermakna menunggu mati sampai kemudian selesai janjinya tidak. Tapi di dalam aktivitas menunggunya dia pun mengoptimalkan, menjaga dan melakukan setiap janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istiqomah dengan janjinya dari awal sampai akhir. Istiqomah dengan janjinya walaupun sudah banyak orang yang berguguran di jalan di mana dia tempuh. Istiqomah dengan segala janjinya sampai kemudian kalau dalam bahasa nasyid itu ya kan sahabat perjuangan ibadah kita hakikat insan dihidupkan dimatikan bila tugas selesai sampai kemudian tugas kita selesai Allah matikan kita disitulah ujung dari janji kita ujungnya bukan kita yang menutupnya tapi ujungnya Allah yang menutupnya. Dan bicara janji, janji kita bukan hanya janji sebagai seorang mukmin, bukan hanya janji sebagai seorang hamba, tapi juga ada janji sebagai seorang dai, sebagai seorang pejuang. Alastu li rabbikum kalu bala syahidna itu janji sebagai seorang hamba. Semua hamba begitu, mau kafir, mau Islam, semuanya pernah berjanji seperti itu kepada Allah di alam ruh. Tapi kita bukan cuma itu janji kita. Janji kita yang kedua adalah janji sebagai seorang mukmin. Yaitu Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Itulah janji seorang mukmin. Tapi kita bukan mukmin pada umumnya, kita rijal sebagaimana dikatakan ayat ini. Apa janji tambahannya? Dalam surat Al-Fat ayat 10. Apa bunyinya? Lagi Al-Fat ayat 10. Rashid oh, enak tinggal nunjuk lah kalau lupa ya. Ada yang ada yang tahu selain Rashid dan Zanji? Hah? Nah, innal ladzina yubayyunaka innama yubayyuna Allah iyadullah fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yanqusu 'alaiha wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Itu janji tambahan bagi para rijal yang Allah sebut ini. Innal ladzina yubayyunaka innama yubayyuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, ya kan? Pada dasarnya yubayyuna mereka sedang berjanji setia kepada Allah. Yadullah fawqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka Pemenekat nakasa fa yang kusu 'alaiha jika mereka melanggar janji-janjinya pada saat, pada dasarnya mereka mereka sedang menipu dirinya sendiri, bukan menipu Allah. waman alfa bima ahad alaihullah, tapi barang siapa yang memenuhi janji-janjinya kepada Allah, fasayutihi ajran zima Maka Allah akan berikan kepada dia ajar balasan al-azim yang sangat besar. Itulah janji kita sebagai seorang ria Maka jaga itu Jaga itu sebagaimana tadi Wa ma baddalu tabdila Tidak pernah merubahnya Hingga kemudian Allah memanggil kita Wallah alam yang bisa Allah sampaikan Sudah banyak yang gelisah Entah gelisah karena pengen tidur Atau gelisah pengen pulang Atau gelisah lama amat sih gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat عفوا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Orang udah gelisah. Kalau nggak ada yang nanya, anak kasih penutup. Penutup lagi, tadi udah ditutup. Baik. Rijal kan? Rijal itu tidak seperti orang umum. Dia tahan penggal tahan ya tahan panas di pantat gitu ya yang kurang sehat itu anak bukan antum penutup saja penutup dalam Al-Quran anda lupa nih surat apa ayat berapa tapi kalau tidak salah dalam surat At-Taubah Allah kata ini penutup ini beneran nih swear penutup asli Karena dia eh, Orang-orang yang eh, fi sabilillah taqaltum ilal ardi. Apa eh, awalnya? Enggak lupa. Di mana? Ada di. Ah, ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillah taqaltum ilal ardi dan kesulitannya araditum bil hayatid dunia wal akhirah wa ma mata'ul hayatid dunia wal akhirah illa qalil Allah katakan ya ayyuhallazina amanu hai orang-orang yang beriman malakum eh, itu kalau mau diterimaan gampangnya what happened with you ya kan ada apa dengan kalian kenapa terjadi dengan kalian apa yang terjadi dengan kalian malakum ya kan idza qila lakum fi sabilillah ketika diserukan, diajak, diperintahkan kepada kalian infiru fi sabilillah untuk berjuang berada di jalan Allah fi sabilillah istaqaltum ilal ardi tapi kalian uh, apa diberatkan ke bumi ilal ardi. La nah, ilaha dalam satu kajian tafsir tentang ayat ini dikatakan eh, Allah katakan tadi malakum kenapa dengan kalian ada apa dengan kalian idza qila lakum munfiru fi sabilillah ketika diserukan diajak diperintahkan kepada kalian untuk di jalan Allah histaqaltum ya kan kalau Anda nggak nggak tahu terjemahan di Depoknya apa tapi kalau mau diterjemahkan itu histaqaltum kalian cenderung diberatkan ke bumi ilal ardi ya kan, ke bumi nah di dalam bahasan istiqomah tadi juga ada yang terlewat satu bahwa tadi istiqomah itu adalah satu pertanggaan dalam rangka ke atas dalam perjalanan ke atas ya kan. dengan segala yang tadi anak sebut perjalanan ke atas dengan segala eh, kemuliaannya ya kan, dari bawah dengan segala kesesatannya sebagaimana unsur manusia tadi ada unsur atas ruh unsur langit ya kan atau dalam bahasa tarikatnya itu unsur lahut dan ada unsur nasut unsur manusia unsur bawah unsur bumi dengan segala kekotoran dan kesesatannya itu dalam bahasa bahasan ini nah dalam proses eh, penaikan ke sana tapi kemudian selalu saja ada beban-beban yang membuat dia berat untuk jatuh ke bawah di dalam upaya istiqomahnya itu lalu ada yang berusaha untuk ngelendotin dia, untuk beratin dia jatuh ke bawah. Di antaranya adalah unsur buminya tadi, unsur uh, bawahnya. Nah, ikhtilaf rahmatullah. Di dalam ayat tadi, ya kan? Hissa qaltum fi sabilillahi. Di situ ada ada huruf H besar, fi sabilillahi, H besar. H besar itu berat susah berat mudah berat ringan nyebutnya lebih berat ketimbang huruf H kecil H dengan H nah, berat dia ya kan fisabilillahi setelah fisabilillahi dengan huruf H besar ketemu dengan huruf sa ya. sa his sa huruf sa juga bukan huruf yang ringan untuk disebut tidak seperti sa atau sya misalnya. Huruf sa itu susah, berat. Coba dijajal kalau umpamanya kita pakai belajar tajwid itu yang eh, sasi subat susan sanisas naminal musni <laughs> dan seterusnya ya itu itu berat untuk menyebut kata sa jadi huruf h besarnya berat huruf sa nya berat dalam penyebutan Kemudian di atas huruf fa itu ada tasdid. Artinya dia harus ditahan. Ya kan? Semakin berat fi sabilillahis ya. Hisaqaltum. Udah tiga beratnya ya. Hak besar, fa, tasdid. Setelah huruf fa ketemu huruf qaf huruf kof pun berat untuk disebut tidak seperti huruf kaf kaf qaf ya kan itu berat kaki kubak kukan kani kak naminal mukni ya, dan seterusnya berat berat berat berat nah di dalam bahasa Arab ternyata makna kata juga ditentukan oleh makna dari fisik yang membentuk kata itu. Ya. Jadi makna hissa kultum diberatkan, ya kan? dia juga dimaknai dari bentukan kata itu dengan huruf-hurufnya. Sehingga kemudian artinya berat. Ya. Berat maknawinya disebabkan oleh berat fisiknya. Oke? Okay? Faham maksud anda ya? Begitu pula kita, ikhwafillah rahmatullah. Maknawi kita hendak istiqamah. Tapi kemudian fisik kita menghindari kita untuk istiqamah. Fisik kita membuat kita berat untuk istiqamah. Sehingga bukan hanya hal-hal yang sifatnya maknawi dan ruhani yang membuat orang itu berat untuk istiqamah, tapi juga fisiklinya pun membuat dia berat untuk istiqamah. Maka hindarilah hal-hal seperti ini. Ya kan? Punya bobot tubuh yang berlebih sangat berat. Betulan. Itu sebabnya kenapa dikatakan aktivis. Karena badannya tipis-tipis. Kalau badannya bobotnya lebih dibilangnya bidangnya ak, <laughs> Jadi hindari. Gimana menghindarinya? Karena itu akan menentukan keistiqomahan kita, maka jaga tubuh kita. Jaga dari bobot yang berlebih. Ya. Kenapa? Mudah saja. Orang yang bobotnya lebih dibandingkan dengan orang yang bobotnya pas lebih lincah mana? Kan begitu. Lebih semangat mana? Lebih bergairah mana? Dalam kondisi yang sama, kesehatan yang sama. Lebih lincah orang yang bobotnya pas Lebih luas orang yang bobotnya pas Lebih bersemangat orang yang bobotnya pas Maka hindarilah bobot-bobot berlebihan itu Berarti apa? Jangan makan seenaknya Jangan makan sepuasnya Bukan hanya itu Jaga olahraga Antum semua Banyak aktivis dakwah itu Aktivis dakwah itu umurnya rata-rata pendek-pendek <laughs> Umurnya pendek-pendek bukan karena Allah cinta sama dia Bukan 40 penyakitnya udah sabrak-abrak. Bahkan belum 40 penyakitnya juga udah banyak dan ngeri-ngeri gitu. Asam urat, ya kan? Tensi tinggi, ya kan? kemudian apa? gula dan bermacam-macam. Karena apa? Dua hal tadi. Tidak menjaga makan dan tidak menjaga aktivitas olahraga. Ngaji yang utama dakwah yang utama lupakan olah kerja Itu salah. Salah besar. Ini ini harus dijaga. Demi menjaga apa? Keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Makanya Rasulullah pun ketika ketemu sahabat yang perutnya agak gendut, Rasulullah tersenyum. Ketika Rasulullah tersenyum, sahabat itu nanya, Ya Rasulullah kenapa engkau tersenyum? Kata Rasulullah, wah oh, subhanallah alangkah baiknya kalau yang ini adanya di sini kata dia. Yang ini adanya di sini. Artinya gedenya jangan di sini tapi gedenya di sini gitu. mulai eh, lihat perut masing-masing. <laughs> Mungkin antum belum waktunya. Ya kan? Oh masih bisa berkuar-kuar anak ideal. Lihat nanti pas pasca kampus. Apakah masih terjadi seperti jadi jangan terlalu doyan makan, apalagi makannya yang wow, lewatan enak tapi penyakitnya banyak. Dan jangan keasikan pada satu hal tapi tidak asik pada hal yang lain. Ingat karakteristik dai itu bukan hanya pada ilmu dan ruhaninya saja, tapi juga ada tuntutan karakteristik fisiknya. Seperti itulah akan menjaga keistiqomahan kita. Kalau bukan karena fisik, apa yang membuat kita bertahan dulu berlama-lama? Kalau bukan karena fisik yang kuat, apa yang membuat kita tahan untuk begadang, yang mulai dan segala macam, kemudian paginya langsung beraktivitas, bukan tidur. Seperti itu, dan lain-lain. Ya, ada faktor fisik yang menentukan. Wallah ini udah habis beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.